Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berat disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan Kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Sampai akhir zaman Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT di antara ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan juga muslimah adalah ilmu tentang at-taharah yaitu ilmu tentang bersuci yang demikian itu karena taharah adalah termasuk syarat sahnya diterimanya solat seseorang. Taharah adalah termasuk syarat diterimanya solat seseorang. Dan solat lima waktu adalah termasuk kewajiban yang agung di dalam agama kita. Oleh karena itu para ulama mengatakan ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu tersebut maka sesuatu tersebut adalah wajib. Melakukan solat lima waktu wajib hukumnya dan sholat lima waktu tidak sah kecuali dalam keadaan suci oleh karena itu mempelajari tata cara bertaharah bersuci bagi setiap muslim dan juga muslimah hukumnya adalah wajib hal yang perlu dipelajari di dalam agama Islam ini banyak. Cuma ada di antaranya yang hukumnya wajib ain, ada di antaranya yang fardu kifayah, dan ada di antaranya yang hukumnya sunnah. Di antara perkara yang hukumnya adalah wajib ain, artinya masing-masing dari kita setiap muslim dan juga muslimah harus mengetahuinya adalah tentang tata cara bertaharah. Oleh karena itu, pada sore hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan bersama-sama mempelajari tentang tata cara bersuci yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita mulai dengan tata cara berwudu. Al-wudu secara bahasa artinya adalah an-nadhafah yaitu bersih. Al-wudu secara bahasa artinya adalah an-nadhafah bersih atau kebersihan. Adapun secara syariat maka yang dimaksud dengan berwudu adalah menggunakan air Untuk membersihkan Empat anggota badan Dengan cara yang khusus Yang sudah diatur di dalam syariat Dengan niat Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Menggunakan air Untuk membasuh dan membersihkan empat anggota badan dengan cara yang khusus yang sudah diatur oleh syariat dengan niat untuk ta'abbud yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil disyariatkannya berwudu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum" وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6 Wahai orang-orang yang beriman Apabila kalian hendak melakukan sholat Maka hendaklah kalian membasuh wajah-wajah kalian Dan membasuh tangan-tangan kalian sampai siku dan usaplah kepala kalian kemudian basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki Adapun dari hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang dalil dari berwudu ini adalah sabda Nabi SAW layak balullah salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadat sampai dia berwudu. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadat sampai dia berwudu dan jadi masuk dengan hadas di dalam hadis ini adalah hadas kecil. Hadas kecil ini bisa diangkat dengan cara berwudu. Adapun hadas besar maka tidak bisa diangkat kecuali dengan mandi. Dan keutamaan berwudu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu di dalam beberapa hadis. Di antaranya adalah sabda beliau sallallahu At-tuhur syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh dari keimanan. Menunjukkan kepada kita bahwasanya bersuci adalah termasuk iman yang apabila dikerjakan oleh seseorang mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala maka akan menambah keimanannya dan dia akan mendapatkan pahala di antara keutamaan bersuci seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu min atharil wudu kata beliau sallallahu sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat ghurran muhajjalin dalam keadaan ghurran muhajjalin Ghurran Maksudnya adalah warna putih Pada asalnya adalah warna putih Yang ada Di kepala kuda Ini yang dinamakan dengan ghurrah Yaitu warna putih Yang ada di kepala kuda Adapun tahjil maka yang dimaksud adalah asalnya Adalah warna putih Yang ada pada kaki-kaki kuda Beliau SAW mengatakan Umatku pada hari kiamat Akan dipanggil Ghurran muhajjalin Maksudnya adalah dalam keadaan bersinar Wajahnya Maupun tangannya Dan juga kakinya dalam keadaan bercahaya. Kenapa demikian? Min atharil wudu. Yang demikian itu adalah karena bekas dari wudu yang pernah mereka, lakukan di dunia. Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan berwudu dan bahwasanya umat Rasulullah SAW nanti akan datang pada hari kiamat dan mereka berbeda dengan umat yang lain yang membedakan adalah bekas air wudhu mereka di antara keutamaan berwudhu adalah yang tersebut di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah Rasulullah SAW bersabda idza tawaddaa al-'abdu al-muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma' yang artinya apabila seorang hamba muslim atau Mu'min berwudhu. Kemudian dia mencuci wajahnya Membasuh wajahnya Maka akan keluar dari wajahnya Semua dosa Yang pernah dilakukan Oleh kedua matanya Bersama air Atau bersama tetesan air yang terakhir Apabila dia mulai membasuh wajahnya maka akan keluar semua dosa yang pernah dilakukan oleh kedua matanya. Kemudian beliau SAW mengatakan, "Faida ghasala yadayhi." Apabila dia mencuci kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadah ma'al ma' au ma'a akhir qatril ma'. Dan apabila dia mulai mencuci kedua tangannya akan keluar dari kedua tangannya semua dosa yang pernah dilakukan oleh kedua tangan tersebut bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir. Kemudian beliau SAW mengatakan فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة mashatha rijlah ma'al ma' au ma' au ma'a akhir qatrin ma' dan apabila dia mulai mencuci kedua kakinya maka akan keluar dari kedua kakinya semua dosa yang pernah dilakukan oleh kedua kaki tersebut bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir. Kemudian beliau mengatakan hatta yakhruja naqiyan minadzunub sehingga dia keluar selesai melakukan wudu tersebut dalam keadaan bersih dari dosa ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara keutamaan berwudu adalah membersihkan dosa dan menunjukkan kepada kita tentang keutamaan kita menjaga wudu kita Artinya semakin sering kita berwudu Maka tentunya akan semakin bersih Seseorang Dari dosa dan juga kesalahan Hadis ini sahih Diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Di dalam hadis yang lain Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya salah seorang budak beliau yaitu Humran menceritakan bahwasanya beliau melihat Uthman bin Affan meminta satu bejana air. Kemudian beliau menuangkan sebagian air tersebut di atas kedua telapak tangannya tiga kali kemudian mencucinya, kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana tersebut dan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian setelah itu beliau membasuh wajahnya tiga kali dan kedua tangannya sampai siku tiga kali. Kemudian membasuh kepalanya Kemudian mencuci kedua kakinya tiga kali Sampai dua mata kaki Kemudian beliau Uthman bin Affan radhiallahu anhu mengatakan Qala Rasulullah Beliau mengatakan Man tawadha'a nahwa wudu'i hadha Thumma salla rak'atain La yuhadithu fihima nafsah Ghufira lahu ma taqaddama min dambih setelah melakukan wudhu tersebut Maka Uthman bin Affan mengatakan Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang berwudhu Seperti cara wudhuku ini Kemudian dia sholat Dua rakaat Dan khusyuk di dalamnya Artinya tidak berbicara dengan dirinya sendiri Di dalam sholat tersebut ghufira lahu ma taqaddama min dambih maka akan diampuni dosanya yang telah lalu ini menunjukkan tentang keutamaan berwudu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW karena di sini beliau SAW mengatakan man tawaddaa nahwa wudhu'i ihada. Barangsiapa yang berwudu seperti wuduku ini. Berwudu dengan cara Nabi SAW Kemudian sholat dua rakaat Dan khusyuk di dalam sholatnya Maka pahalanya akan diampuni Dosanya yang telah lalu Ini adalah pahala yang besar Dan karunia yang agung dari Allah Subhanahu Wa Taala Dengan amalan yang sedikit Yang ringan seorang hamba diampuni dosanya yang telah lalu. Tapi dengan syarat berwudu sesuai dengan caranya Rasulullah SAW. Kemudian melakukan sholat dua rakaat. Kemudian syarat yang ketiga dalam keadaan khusyuk di dalam melakukan sholat dua rakaat tersebut. Oleh karena itu pada sore hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara Rasulullah SAW melakukan wudhu ini Supaya kita bisa berwudhu Sesuai dengan cara Rasulullah SAW Dan bisa mengamalkan hadis yang baru saja kita sebutkan Di sana ada yang dinamakan dengan syarat-syarat sahnya wudhu Syarat-syarat sahnya wudhu Disebutkan oleh para ulama' Di antaranya adalah yang pertama Al-Islam Yaitu beragama Islam Orang yang kafir Maka apabila dia Melakukan wudhu Meskipun dengan cara Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Maka wudhunya tidak sah Allah SWT tidak menerima Amalan dari orang yang kafir Baik amalan tersebut adalah amalan yang besar Maupun amalan yang kecil Allah berfirman Wa qadimna ila ma'amilu min amal Faja'alnahu haba'an manthura Dan kami mendatangi Amalan yang sudah mereka lakukan Yaitu dilakukan oleh orang-orang kafir Maka kami jadikan amalan tersebut debu yang berterbangan. Allah Swt tidak menerima amalan dari orang yang kafir sampai dia masuk Islam. Meskipun ada di antara mereka yang bersodokoh, memberi makan kepada orang miskin, atau bahkan ada di antara mereka yang menghajikan atau mengumrohkan orang Islam. Maka amalan tersebut karena mereka lakukan di dalam dalam keadaan kafir Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan tersebut. Kemudian yang kedua adalah berakal. Orang yang tidak memiliki akal seperti orang yang gila kemudian dia berwudu maka wudunya tidak sah. Apabila setelah itu dia sadar dan ingin melakukan sholat maka dia harus berwudu kembali karena wudu yang dilakukan ketika dia masih dalam keadaan tidak punya akal dalam keadaan gila maka wudu tersebut tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian yang ketiga di antara syarat sahnya wudu adalah tamyiz yaitu seseorang sudah bisa membedakan dan sebagian ulama mengatakan Ukuran Seseorang dinamakan mumayyiz Yaitu sudah bisa membedakan Adalah ketika berumur 7 tahun Apabila seseorang berwudu Sementara umurnya Kurang dari 7 tahun Maka wudu tersebut tidak sah Kemudian yang keempat Di antara syarat sahnya berwudu adalah niat Karena Rasulullah SAW bersabda Innamal a'malu bin niat sesungguhnya amal itu adalah dengan niat Apabila tidak dilakukan dengan niat yang benar Maka amalan tersebut tidak diterima Orang yang melakukan gerakan-gerakan wudhu Mulai dari membasuh wajah, tangan, kepala, kemudian kaki. Akan tapi kalau niatnya adalah hanya sekedar mendingin, mendinginkan badan, maka wudhu tersebut tidak diterima. Karena dia niat melakukan gerakan-gerakan tersebut bukan beribadah, bukan dengan niat yang benar, akan tapi tujuannya hanyalah sekedar mendinginkan mendinginkan badan maka kalau niatnya seperti itu Wudhu yang dia lakukan tidak diterima karena termasuk syarat sahnya wudhu adalah niat kemudian diantara syarat sahnya wudhu adalah sampainya adalah menghilangkan apa yang menghalangi sampainya air wudhu kepada anggota badan yang diwajibkan untuk dibasuh. Di antara syarat sahnya adalah kita menghilangkan segala hal yang mencegah atau menghalangi sampainya air kepada anggota badan yang diwajibkan untuk dibasuh. Seperti misalnya adonan atau cat atau kitek atau benda-benda yang lain yang menempel di dalam tubuh kita dan menghalangi sampainya air kepada anggota badan yang diwajibkan untuk dibasuh. Maka ini adalah termasuk syarat-syarat sahnya berwudu. Apabila tidak ada salah satu dari syarat-syarat tersebut maka wudu yang kita lakukan tidak sah kemudian selanjutnya adalah yang dinamakan dengan furudul wudhu yaitu perkara-perkara yang termasuk furud yaitu termasuk kewajiban-kewajiban yang dilakukan ketika berwudhu yang apabila tidak dilakukan ketika kita sedang berwudu maka wudu kita tidak sah. Adapun yang kita sebutkan tadi yang dinamakan dengan syarat sahnya wudu maka ini dikerjakan sebelum kita melakukan wudu. Adapun furudul wudu perkara-perkara yang wajib yang dilakukan ketika berwudu ini adalah perkara-perkara yang harus dilakukan ketika seseorang sedang berwudu. Dan furudul wudu ini ada enam. Yang pertama adalah membasuh wajah. Maka ini adalah termasuk kewajiban yang harus kita lakukan ketika berwudu Yaitu membasuh wajah Karena Allah SWT berfirman idza qumtum ila salah Faghsilu wujuhakum Maka adalah kalian Mencuci, membasuh Wajah kalian Dan yang dimaksud dengan wajah Batasnya Dari atas Adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala kita Tempat tumbuhnya rambut kepala kita Ini adalah awal dari wajah bagian atas Dan ini adalah menurut keumuman manusia Karena ada sebagian orang Itu tidak ada rambut di tempat tersebut Akan tapi agak ke belakang atau bahkan ada yang sama sekali tidak ada rambutnya Maka batas wajah bagian atas adalah keumuman manusia Yaitu tempat tumbuhnya rambut kepala Adapun bagian bawah Maka sampai janggut Ini adalah akhir atau batas bawah Dari wajah kita Dan kalau seseorang memiliki jenggot maka batas bawah dari wajah kita adalah ujung jenggotnya. Adapun batas kiri dan juga kanan maka dimulai dari telinga sampai ke telinga. Dari telinga sampai ke telinga ini adalah adalah batas dari wajah kita batas kiri dan juga batas kanan. Maka inilah yang dinamakan dengan wajah Yang harus kita basuh semuanya Ketika kita melakukan wudhu ini Kemudian yang kedua Atau sebelumnya Dan termasuk membasuh wajah Adalah berkumur-kumur Dan juga memasukkan air ke dalam hidung Berkumur-kumur yaitu membersihkan mulut demikian pula istinsyak yaitu memasukkan air ke dalam hidung ini termasuk membasuh wajah karena mulut kita dan juga hidung kita ini berada di dalam wajah kita oleh karena itu berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung ini termasuk furudul wudu. Termasuk kewajiban kita di dalam melakukan wudu. Apabila seseorang hanya membasuh wajahnya tetapi tidak berkumur-kumur dan tidak memasukkan air ke dalam hidungnya, berarti dia tidak membasuh wajahnya secara sempurna. Kewajiban dia adalah berkumur-kumur Demikian pula Al-istinsyaq yaitu memasukkan air ke dalam hidungnya. Kemudian yang kedua, di antara furudul wudu, kewajiban-kewajiban berwudu adalah membasuh, mencuci kedua tangan. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aydiyakum ilal marafiq." Dan hendaklah kalian mencuci kedua tangan kalian sampai siku. Ini adalah termasuk kewajiban di dalam berwudu. Dan yang dimaksud dengan siku adalah ma'ruf. Masing-masing kita sudah mengetahui dan siku itu sendiri termasuk sesuatu yang wajib untuk dibasuh. Siku itu sendiri adalah termasuk sesuatu yang wajib untuk dibasuh. Firman Allah Subhanahu wa taala ilal marafiq sampai kedua siku bukan maksudnya adalah sampai sebelum siku tapi yang dimaksud dengan ila di sini adalah ma'a yaitu bersama siku artinya siku kita sendiri ini adalah termasuk bagian anggota badan kita yang wajib terkena air oleh karena itu Rasulullah SAW ketika beliau mempraktikkan wudhu beliau beliau mencuci kedua siku beliau bersama tangan beliau. Dan jadi masuk dengan tangan ini adalah dimulai dari ujung jari kita. Termasuk di, di antaranya adalah kuku-kuku. Ini adalah termasuk tangan. Kemudian diakhiri dengan kedua siku kita. Kemudian yang ketiga di antara furudul wudu, perkara-perkara yang wajib untuk dibasuh ketika berwudu adalah mengusap kepala. Mengusap lain dengan membasuh. Kalau membasuh kita menggunakan air, mengambil air kemudian kita cuci. Tapi kalau mengusap kita mengambil air kemudian kita buang baru setelah itu kita usap oleh karena itu di dalam ayat Allah SWT mengatakan wamsahu biruusikum Allah SWT tidak menggunakan kalimat Ighsilu Cucilah Tapi menggunakan kalimat Imsahu Yaitu usaplah Oleh karena itu cara Untuk Mengusap kepala kita adalah kita mengambil air Kemudian kita membuangnya Baru setelah itu kita mengusapnya Dan yang dimaksud dengan kepala Adalah dimulai dari jidat kita yaitu tempat tumbuhnya rambut kepala kita Sampai tengkuk Ya sampai tengkuk Makanya adalah dinamakan dengan Ar-Ra's Yaitu kepala Maka ini wajib kita usap Dan cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Adalah dimulai dari depan Dimulai dari depan Kemudian kita ratakan Ke belakang Kemudian setelah itu dikembalikan lagi Sampai ke depan kembali Kenapa dikembalikan lagi? Karena ketika kita menggerakkan tangan kita ke belakang yang terkena adalah bagian depan dari rambut tersebut Sementara yang belakang belum terkena Makanya setelah kita kembali ke belakang Ke tengkuk Maka kita kembali lagi ke depan Supaya rata Air tersebut terkena bagian depan rambut kita Dan juga bagian belakangnya Dan telinga Ini adalah termasuk kepala jadi kalau kita, kita ditanya telinga termasuk wajah atau kepala, maka jawabannya adalah termasuk kepala. Karena dahulu karena Rasulullah SAW pernah bersabda, al udhunani minar ras. Kedua telinga adalah termasuk kepala. Kenapa kita harus mengetahui hal ini? Karena kalau telinga termasuk wajah berarti harus dibasuh Harus dicuci Adapun kalau telinga Termasuk kepala Maka diusap Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya telinga Adalah termasuk kepala Oleh karena itu Telinga tidak dibasuh Tidak dicuci Akan tapi kewajibannya adalah diusap Oleh karena itu dahulu Rasulullah SAW Setelah beliau menggerakkan tangan ke belakang kemudian ke depan baru setelah itu beliau mengusap kedua telinga beliau beliau memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam telinga kemudian setelah itu menggerakkan dua jempolnya dari bawah ke atas seperti ini ini adalah cara dahulu Rasulullah SAW mengusap kepala beliau jadi yang ketiga Di antara Furudul wudhu Kewajiban-kewajiban berwudhu Adalah mengusap Kepala kita Kemudian yang keempat Adalah mencuci Kedua kaki Dan Anggota kaki atau bagian kaki yang diwajibkan untuk dicuci Adalah dari ujung jari kita termasuk diantaranya kuku sampai ke Ka'bain yaitu ke, sampai kedua mata kaki kita dan dua mata kaki ini masing-masing dari kita insyaallah sudah tahu yaitu tulang yang menonjol yang ada di pangkal dari kaki kita makanya adalah yang dimaksud dengan al-ka'ab atau mata kaki Dan kedua mata kaki tersebut Adalah termasuk yang wajib Allah SWT berfirman Wa arjulakum ilal ka'bain Dan cucilah kedua kaki kalian Sampai kedua mata kaki Dan yang dimaksud dengan ila Yaitu sampai di sini Artinya adalah ma'a atau bersama Artinya kedua mata kaki kita harus terkena air Apabila tidak terkena air Maka wudhu kita tidak sah Karena kedua mata kaki adalah termasuk bagian Yang wajib untuk dikenai air Kemudian yang kelima Di antara furudul wudhu Adalah tartib Yaitu berurutan di dalam melakukan gerakan-gerakan wudhu tersebut Mulai dari wajah Kemudian tangan Kemudian kepala Baru setelah itu kaki Sesuai dengan urutan di dalam ayat Dan sesuai yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW Selama bertahun-tahun beliau SAW melakukan wudhu Tertibnya, urutannya adalah seperti ini Mulai dari wajah Kemudian kedua tangan Kemudian kepala Baru setelah itu kedua kaki Tidak tidak pernah beliau sekalipun Membalik Di antara urutan ini Tidak pernah beliau mulai Dengan kepala Kemudian tangan Atau tangan terlebih dahulu kemudian wajah atau kaki dulu kemudian wajah maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membolak-balik urutan tersebut beliau senantiasa melakukan wudu tersebut sesuai dengan urutan yang ada di dalam Al-Qur'an yaitu mulai dari wajah kemudian kedua tangan kepala baru setelah itu kedua kakinya Barang siapa yang membaliknya Maka wudhunya tidak sah Meskipun hasilnya sama Anggota badan itu semuanya terkena air Tapi kalau dilakukan secara tidak berurutan Tidak tertib Maka wudhunya tidak sah Kemudian yang keenam Di antara furudul wudhu kewajiban-kewajiban ketika berwudu adalah al-muwalah. Dikerjakan gerakan-gerakan tersebut secara berturut-turut. Maksudnya apa? Maksudnya tidak terlalu lama waktu atau jarak antara membasuh satu anggota badan dengan anggota badan berikutnya dari membasuh wajah dengan mencuci kedua tangan ini jaraknya tidak terlalu lama Demikian pula dari membasuh kedua tangan Sampai mengusap kepala Ini tidak terlalu lama Harus dilakukan secara berturut-turut Dan tidak boleh terlalu lama Jarak antara membasuh satu anggota badan dengan anggota badan berikutnya. Kalau terlalu lama seperti orang yang membasuh wajahnya satu jam berikutnya baru membasuh kedua tangannya satu jam berikutnya baru membasuh atau mengusap kepalanya maka ini tidak sah karena termasuk furudul wudu kewajiban-kewajiban berwudu adalah melakukan gerakan-gerakan tersebut secara berturut-turut. Dalilnya adalah suatu hari Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki dalam keadaan kakinya ada sebuah daerah yang tidak terkena air wudhu. Melihat seorang laki-laki ada sebagian daerah di, di, di kakinya tersebut yang tidak terkena air wudhu. Maka Rasulullah SAW menyuruh kembali laki-laki tersebut untuk berwudhu. Dan bukan hanya sekedar menyuruh dia untuk membasuh kakinya saja. Tapi beliau SAW menyuruh laki-laki tersebut untuk mengulang wudunya dari awal. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara kewajiban-kewajiban berwudu adalah melakukan gerakan gerakan wudu tersebut secara ber, berturut-turut. Buktinya di sini Rasulullah SAW tidak hanya menyuruh laki-laki tersebut mencuci kakinya saja, akan tapi beliau menyuruh dia untuk melakukan wudhu dari awal. Kenapa demikian? Karena sudah terlalu lama antara atau sudah terlalu lama wudhu yang sudah dia lakukan. Ini adalah enam perkara yang termasuk furudul wudhu yang seandainya kita lakukan maka wudhu kita sudah sah. Yang pertama adalah mencuci wajah kita, membasuh wajah kita, kemudian mencuci, membasuh kedua tangan kita sampai siku. Kemudian yang ketiga adalah mengusap kepala kita, kemudian yang keempat adalah mencuci kedua kaki kita. Kemudian yang kelima adalah tertib berurutan di dalam melakukan gerakan-gerakan tersebut. Kemudian yang keenam adalah al-muwalah atau berturut-turut di dalam melakukan gerakan-gerakan tersebut. Kalau sudah kita lakukan, maka insya Allah wudhu kita sudah sah. Tinggal di sana ada yang dinamakan dengan al-mustahabbat, yaitu perkara-perkara yang disunnahkan, dianjurkan ketika kita berwudhu. Artinya bukan suatu yang wajib Tapi merupakan perkara yang sunnah dan dianjurkan Kalau kita kerjakan Maka kita mendapatkan pahalanya Dan kalau kita tinggalkan Maka itu tidak mempengaruhi Sahnya wudhu yang kita kerjakan Yang pertama Disunahkan bagi orang yang berwudhu untuk membaca tasmiyah sebelum dia berwudu yaitu mengucapkan bismillah ini hukumnya sunnah menurut mayoritas ulama mereka mengatakan disunahkan dianjurkan kita mengatakan bismillah dan harus kita bedakan antara tasmiyah dengan basmalah kalau tasmiyah adalah mengucapkan bismillah. Adapun basmalah maka lafadznya adalah bismillahirrahmanirrahim. Yang disunahkan ketika berwudu bukan membaca basmalah tetapi membaca tasmiyah. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan ini wajib. Mereka berdalil dengan Sabda Nabi SAW La wudhu'a liman lam yadkurismallahi alaih Tidak ada wudhu Bagi orang yang tidak menyebut nama Allah SWT Atas wudhu tersebut Mereka berdalil dengan hadis ini bahwasanya membaca Bismillah sebelum berwudu adalah wajib mereka mengartikan la wudhu'a di sini adalah tidak ada wudhu, maksudnya tidak sah wudhu seseorang. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama, namun mayoritas ulama, sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya ini adalah hukumnya sunnah dianjurkan dan makna dari hadis tersebut la wudhu'a maksudnya adalah tidak ada wudhu yang sempurna. Dan apabila kita ingat Maka sebaiknya kita membacanya Selama kita ingat Basmalah atau tasmiyah tersebut Maka hendaklah kita baca Dan jangan kita tinggalkan Supaya kita keluar Dari khilaf para ulama Dan e, di sana ada yang mengatakan wajib Oleh karena itu Kalau kita ingat tasmiyah tersebut atau membaca bismillah tersebut maka adalah kita membacanya dan kalau kita lupa maka insyaallah Allah wudu yang kita kerjakan tetap sah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang disunnahkan dan dianjurkan ketika berwudu adalah melakukan siwak yaitu membersihkan gigi kita. Karena Rasulullah SAW bersabda Laula an asyukka ala ummati La amartuhum bisiwak Inda kuli wudhu Kalau bukan karena takut Memberatkan umatku ini saya aku akan Memerintahkan mereka untuk bersiwak Membersihkan giginya Setiap kali mereka Melakukan wudhu Oleh karena itu Ini adalah termasuk sunnah yang dianjurkan dan sebagian masyayikh, sebagian guru-guru kita di sini mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan siwak di sini tidak harus dengan menggunakan kayu arak. Bahkan termasuk kita menggosok gigi dengan sikat gigi yang kita kenal atau bahkan di antaranya ada yang mengatakan termasuk kita membersihkan gigi kita sebelum berwudu dengan jari kita. Ya, kita gosokkan di dalam gigi kita. Maka insya Allah ini adalah termasuk melaksanakan hadis ini. Ini hukumnya adalah sunnah dan dianjurkan, bukan sesuatu yang wajib. Kemudian yang ketiga, di antara yang disunahkan ketika berwudu adalah al-mubalaghah berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Dan jadi masuk dengan berlebihan adalah meratakan air semuanya di dalam mulut kita sampai ke ujung atau di awal tenggorokan kita. Maka ini adalah termasuk mubalaghah yaitu berlebihan di dalam berkumur-kumur. Jadi kita berkumur-kumur bukan hanya sekedarnya tapi berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur. Maka ini hukumnya adalah sunnah. Demikian pula berlebih-lebihan di dalam memasukkan air ke dalam hidung. Jadi bukan hanya memasukkan air di ujung hidung saja, tetapi kita masukkan ke dalam. Ya kita eh, hisap supaya air tersebut sampai ke dalam hidung kita. Dan ini hukumnya adalah sunnah yaitu bermubalaghah berlebih-lebihan di dalam memasukkan air ke dalam hidung dan juga di dalam berkumur-kumur. Rasulullah SAW bersabda, "Wabalik fil istinshaq illa antakuna sa'iman." Hendaklah engkau berlebih-lebihan di dalam masukkan air ke dalam hidung kecuali dalam keadaan berpuasa. Artinya dalam keadaan berpuasa maka kita jangan berlebih-lebihan di dalam memasukkan air kita ke dalam hidung. Di antara yang disunahkan ketika berwudu adalah menggosok yaitu menggosok anggota badan yang memang diwajibkan untuk dibasuh. Ketika kita membasuh wajah kita bukan hanya sekedar menaruh air di atas wajah tetapi dengan menggosok wajah kita. Demikian pula ketika berwudu bukan hanya sekedar menaruh tangan kita di bawah keran dan mengenakan air di atas tangan kita, akan tapi sunnahnya adalah digosok. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melakukan wudu ini. Kemudian diantara perkara yang disunahkan ketika berwudu adalah mendahulukan anggota badan bagian kanan sebelum bagian kiri. Di dalam sebuah hadis seorang sahabat mengatakan kana yuhibbu at-tayamuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Dahulu Rasulullah SAW mencintai at-tayamun yaitu mendahulukan bagian badan sebelah kanan Ketika beliau memakai sendal Dan juga ketika menyisir Dan juga ketika bersuci Dan di dalam semua perkara beliau Menunjukkan bahasanya At-tayamun Yaitu mendahulukan anggota badan sebelah kanan Ini hukumnya dianjurkan Ketika kita memakai sendal, memakai sepatu, memakai kaos kaki, maka sunnah Rasulullah SAW adalah mendahulukan kaki sebelah kanan. Kemudian ketika menyisir juga demikian. Kita disunahkan untuk menyisir rambut sebelah kanan terlebih dahulu baru sebelah kiri. Termasuk diantaranya adalah ketika bersuci, ketika berwudu, ketika mandi, maupun ketika tayamum maka kita disunahkan untuk mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Ketika kita membasuh kedua tangan kita, maka terlebih dahulu kita membasuh tiga kali tangan sebelah kanan. Baru setelah itu sebelah kiri. Kita selesaikan dulu sebelah kanan, Baru setelah itu sebelah kiri Demikian pula ketika membasuh kaki kita Kita dahulukan kaki sebelah kanan Kita selesaikan Kalau kita ingin membasuh tiga kali Maka kita basuh tiga kali Kaki sebelah kanan Baru setelah itu membasuh kaki kiri Tiga kali Ini yang dimaksud dengan Mendahulukan Anggota badan sebelah kanan Sebelum melakukan atau membersihkan anggota badan sebelah kiri Dan ini hukumnya sunnah Dianjurkan Seandainya kita balik Melakukan atau mencuci Tangan kiri Baru setelah itu tangan kanan Maka wudhunya sah Dan ini tidak mempengaruhi Sah atau tidaknya wudhu yang dia lakukan Jadi mendahulukan anggota badan sebelah kanan Sebelum yang kiri di dalam berwudhu hukumnya adalah dianjurkan dan tidak diwajibkan. Kemudian selanjutnya di antara perkara yang disunahkan dianjurkan ketika berwudu adalah melakukan gerakan-gerakan wudu tersebut tiga kali kecuali mengusap kepala maka dilakukan sekali saja ketika kita mencuci atau membasuh kedua tangan, membasuh wajah, kemudian membasuh kaki, maka disunahkan dilakukan tiga kali. Dan boleh dilakukan sekali, minimal, atau dua kali. Karena dahulu Rasulullah SAW pernah berwudu sekali-sekali dan pernah berwudu dua kali dua kali. Namun yang afdal, yang paling utama adalah membasuh anggota badan tersebut tiga kali kecuali kepala maka sunnahnya adalah sekali saja. Karena Rasulullah SAW dahulu membasuh mengusap kepala beliau, beliau hanya mengusap sekali saja. Menunjukkan bahwasanya mengusap kepala ini hanya dilakukan sekali. Adapun anggota badan yang lain maka sunnahnya dilakukan tiga kali dan boleh dilakukan sekali sekali atau dua kali dua kali. Bahkan boleh seseorang membedakan bilangan. Misalnya membasuh tangannya sekali. Kemudian membasuh wajahnya dua kali. Kemudian membasuh kakinya tiga kali. Maka ini diperbolehkan. Karena bilangan tiga Sekali lagi Ini hukumnya adalah sunnah Dianjurkan Dan bukan merupakan sesuatu yang wajib Dan ini Di antara faedahnya Adalah apabila kita Terjadi kekurangan air Sementara yang mau berwudu Ini banyak Maka dalam keadaan seperti ini Ketika kita tahu ilmunya bahwasanya bilangan tiga ini bukan suatu yang wajib maka kita bisa mencukup, mencukupkan diri dengan membasuh sekali saja atau ketika kita dalam keadaan antri yang panjang iqamah sudah mau dikerjakan sudah mau tiba sementara yang berwudu di belakang kita ini banyak dan ini nanti bisa antum Bapak rasakan ketika nanti haji Mungkin ada beberapa keadaan yang di sana kita antri bersama orang lain. Kalau kita tahu ilmunya, maka bisa kita kerjakan di atas ilmu. Dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan terpepet, dalam keadaan terjepit, maka boleh kita hanya berwudu sekali-sekali saja. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan kita, kedua kaki kita hanya sekali saja sesuai dengan asal sah atau hanya sekedar secukupnya saja. Ini adalah diantara antara faedah kita menuntut ilmu agama. Kemudian diantara perkara yang disunahkan ketika berwudu adalah membaca zikir setelah berwudu. Setelah kita melakukan wudu secara sempurna, maka kita disunahkan untuk membaca zikir setelah berwudu yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kemudian setelah itu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin bersahadat asyhadu alla ilaha illallah وحده لا wa له anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian setelah itu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin Rasulullah SAW bersabda Ma minkum ahadun yatawadda fayusbihul wudu thumma yaqul. Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu kemudian memperbagus wudunya kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan memperbagus wudunya kemudian mengatakan zikir ini yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kecuali apa kecuali akan dibukakan dibukakan baginya kedelapan pintu surga kalau kita membaca doa ini atau zikir ini setelah kita berwudu maka akan dibukakan bagi kita delapan pintu surga. Yadkhulu min ayyiha sya'. Silahkan nanti dia memasuki surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ini adalah fadilah keutamaan dari orang yang membaca doa ini. Oleh karena itu, jangan kita tinggalkan zikir yang satu ini, zikir yang sederhana dan singkat akan tapi pahalanya besar yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Adapun ucapan Allah maj'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahirin maka datang di dalam hadis yang lain. Jadi ketika kita setelah melakukan wudu membaca syahadat tadi Kemudian dilanjutkan dengan doa ini Yaitu Allahumma ja'alni minat tawabin Ya Allah Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat jaalni minal mutatahirin dan, jika, dan, dan jadikanlah aku termasuk orang yang suci Adapun tambahan jaalni min ibadika salihin Maka riwayatnya daif Riwayatnya lemah Do'if sehingga tidak perlu kita amalkan Jadi yang sahih Allahumma ja'alni minat tawabina Waja'alni minal mutatahirin Itu adalah perkara-perkara yang disunahkan dan dianjurkan ketika berwudu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu kita. Dan ini adalah perlu juga diketahui oleh seorang muslim Dan juga muslimah Supaya dia tahu Kapan harus berwudu kembali Dan kapan tidak per, tidak diharuskan untuk berwudu kembali Yang pertama Di antara perkara-perkara yang membatalkan wudu kita Adalah apa yang keluar Dari dua jalan Yaitu dari kubul Bagian depan dan juga dubur bagian belakang. Allah SWT berfirman, "Aujaa ahadum min ghaid." "Au aujaa ahadum minkum al ghaid." Atau salah seorang di antara kalian datang dari buang air. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya keluarnya sesuatu dari dua jalan tersebut adalah membatalkan wudhu. Meskipun yang keluar Bukan yang seperti biasanya keluar Mungkin ada benda Ada kerikil Atau Ada benda yang lain yang keluar Tapi kalau itu keluar Dari dua jalan tersebut Maka itu membatalkan Wudhu seseorang Kemudian yang selanjutnya Adalah keluarnya Sesuatu yang najis Meskipun keluar dari selain Dua jalan tersebut apabila keluar sesuatu yang najis dari badan kita meskipun tidak keluar dari jalan biasanya maka itu membatalkan wudhu seperti misalnya orang yang operasi dan dikeluarkan kotorannya dari dalam bukan dari jalan keluar yang biasanya seperti dari perut misalnya Dikeluarkan air kencing Maka apabila keluar Itu membatalkan wudhunya Karena termasuk Sesuatu yang membatalkan wudhu Adalah keluarnya Sesuatu yang najis Dari badan kita meskipun Sesuatu yang najis tersebut Keluar Bukan dari tempat yang biasanya Kemudian yang selanjutnya di antara hal yang membatalkan wudhu Adalah hilangnya akal seseorang Apabila seorang berwudhu Kemudian tiba-tiba dia gila Dan kehilangan akalnya Kemudian dia sadar kembali Dan ingin melakukan sholat Maka dia harus berwudhu kembali Karena hilangnya akal dia Ini membatalkan wudhu Dalilnya adalah sabda Nabi SAW Al-ainu Wika as-sah Faman nama falyatawadza Mata Ini adalah tali pengikat Bagi dubur Maka barang siapa yang ter Tertidur atau tidur Maka hendaklah dia berwudu Orang yang dalam keadaan tidur lelap Maka dia kehilangan akalnya Beliau SAW mengatakan Faman nama yatawadza Maka barang siapa yang tidur Artinya tidur lelap Kehilangan akalnya Maka adalah dia berwudu Yang demikian itu Karena orang yang kehilangan akal Seperti orang yang tidur Maka dia tidak merasa Apakah keluar dari dirinya sesuatu atau tidak Oleh karena itu syariat Memberikan petunjuk Apabila seseorang tidur yaitu tidur dalam keadaan nyenyak dan tidak merasakan apa yang ada di sekitarnya maka dia berwudu. Adapun orang yang tertidur atau ngantuk dalam keadaan duduk seperti orang yang sedang menunggu datangnya waktu sholat kemudian dia ngantuk dan masih merasakan apa yang ada di sekitarnya maka yang demikian itu tidak membatalkan wudhunya. Karena dahulu para sahabat Nabi SAW Diceritakan di dalam hadis yang sahih bahwasanya banyak di antara mereka Yang menundukkan wajahnya atau kepalanya Menunggu waktu sholat di dalam masjid Karena mengantuk Kemudian ketika dikumandangkan iqamah Maka mereka langsung sholat dan tidak mengulangi wudhu kembali Dan tidak ditegur oleh Rasulullah SAW menunjukkan bahasanya keadaan yang seperti itu itu orang yang mengantuk dalam keadaan dia duduk dan masih merasakan suara-suara yang ada di sekitarnya maka yang demikian tidak membatalkan wudu seseorang kemudian selanjutnya di antara perkara yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain seperti orang yang menceboki anaknya misalnya maka ini adalah termasuk membatalkan wudu seseorang dalilnya adalah sabda Nabi SAW man massa dzakarahu falyatawadda barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka adalah dia berwudu sebagian ulama ada yang memasukkan memakan daging onta ini termasuk membatalkan wudhu Di antaranya adalah Al-Imam Ahmad rahimahullah Beliau berpendapat bahasanya Memakan daging unta Ini termasuk membatalkan wudhu Beliau berdalil dengan sebuah hadis Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW Ana tawadda'u min luhumil ibil Ya Rasulullah SAW Ya Rasulullah Apakah kita berwudu karena memakan daging onta? Beliau mengatakan na'am Tawadda min luhumil ibil ia, hendaklah engkau berwudu Karena memakan daging onta Beliau berdalil dengan hadis ini bahwasanya Memakan daging onta adalah termasuk membatalkan wudu seseorang Itulah Tata cara berwudu Rasulullah SAW dan juga perkara-perkara yang membatalkan wudhu seseorang kita ulangi tata cara tersebut dari awal dan kita kumpulkan baik yang wajib maupun yang sunnah dimulai dari mengucapkan tasmiyah yaitu bismillah kemudian setelah itu kita mencuci kedua telapak tangan kita. Tadi kita lupa menyebutkan termasuk perkara yang disunahkan adalah mencuci terlebih dahulu kedua telapak tangan. Dan kedua telapak tangan dimulai dari ujung jari sampai pergelangan. Setelah kita mengucapkan bismillah, kita membasuh kedua telapak tangan kita. Yang sebelah kanan tiga kali, baru setelah itu yang kiri tiga kali. Kemudian setelah itu kita beristinsyak dan juga berkumur-kumur secara bersamaan. Kita mengambil air dengan tangan kanan kita kemudian kita masukkan sebagian ke dalam mulut kita dan sebagian kita masukkan ke dalam hidung kita. Demikian. Dalam waktu yang bersamaan Kemudian setelah itu kita buang air tersebut ke sebelah kiri kita Kita lakukan tiga kali Kemudian setelah itu baru kita Membasuh, mencuci Wajah kita Tiga kali Dan disunahkan untuk digosok Bukan hanya ditaruh air saja Tetapi digosok wajahnya Kemudian setelah itu kita Mencuci Tangan kanan kita tiga kali dengan digosok mulai dari ujung sampai siku kita. Kemudian setelah itu tangan kiri tiga kali. Kemudian setelah itu kita mengambil air dan membuangnya. Kemudian kita mengusap kepala kita. Kita mulai dari depan, kemudian ke belakang, kemudian kita kembali lagi ke depan. Baru setelah itu kita mengusap kedua telinga kita dengan memasukkan jari telunjuk kita ke dalam lubang telinga kemudian menggerakkan jempol kita dari bawah ke atas. Kemudian setelah itu itu kita lakukan sekali. Kemudian setelah itu kita mencuci kedua kaki kita. Kita mulai dengan kaki kanan tiga kali sampai mata kaki kita. Baru setelah itu eh, kaki kiri kita tiga kali Kemudian setelah itu kita membaca zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca doa, Allahumma ja'alni minat tawabina ja'alni minal mutatahirin. Dengan demikian kita sudah melakukan wudu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan uh, pada sore hari ini dan seandainya ada pertanyaan maka silahkan ditulis dengan kertas dan semoga kita bisa membantu dan apabila belum memiliki kertas silahkan mengambil kertasnya ke depan Bagaimana caranya meminta maaf kepada orang tua sedangkan orang tua sudah meninggal dunia Cara berbakti kepada kedua orang tua Setelah orang tua meninggal dunia Di antaranya yang pertama adalah Memperbanyak doa Dan juga istighfar Memintakan ampunan Untuk kedua orang tua kita Dengan doa Yang sudah diajarkan Allah maghfirli Wali ولوالدي warhamhuma kama rabbayani saghira Allahumma Wali wali daya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan permintaan ampun ini perkara adalah perkara yang besar orang tua kita juga seperti manusia biasa mereka melakukan dosa sebagaimana yang lain. Dan dosa inilah yang akan mencelakakan kita di akhirat. Apabila kita memintakan ampun kepada Allah untuk orang tua kita, artinya kita memohon kepada Allah supaya dosa yang pernah dilakukan oleh orang tua kita dihapus. Yang mungkin sudah dicatat dosa tersebut Kalau kita meminta kepada Allah Semoga Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita Berarti kita memohon kepada Allah Supaya catatan dosa tersebut Dihapus Artinya menjadi bersih Dan orang tua kita nanti tidak ditanya Di akhirat tentang dosa tersebut Dan tidak diadab Karena dosa yang telah dia lakukan kita berbanyak mengatakan Allahumma gfirli wali walidayya warhamu kama rabbayani shaghira. Dalam sebuah hadis disebutkan ada orang tua yang datang pada hari kiamat kemudian menemukan pahala yang besar. Sementara dia merasa di dunia tidak banyak melakukan amal saleh. Kemudian dia bertanya, "Ya Allah, dari mana pahala yang banyak ini? Maka dikabarkan kepadanya bahwasanya adalah dari doa anak-anaknya. Menunjukkan bahwasanya doa kebaikan, doa dengan kebaikan untuk kedua orang tua kita adalah termasuk berbakti atau termasuk jenis bakti kita, bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Termasuk diantaranya orang tua kita yang sudah meninggal dan tentunya mereka yang sudah meninggal lebih butuh daripada orang tua yang masih hidup. Karena orang tua yang masih hidup dia masih bisa untuk mengucapkan istighfar sendiri. Bisa menambah menambah amal soleh sendiri. Adapun yang sudah meninggal maka yang diharapkan adalah doa dari orang yang masih hidup. Mungkin ada di antara mereka yang sekarang diadab Karena dosa yang pernah dia lakukan Dan kita berharap dengan doa Yang kita majatkan kepada Allah Adab tersebut dihentikan oleh Allah SWT Dan diampuni dosanya Jadi yang pertama Adalah Memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita Kemudian yang kedua Adalah melaksanakan wasiatnya Wasiat orang tua yang dikatakan sebelum dia meninggal atau ditulis sebelum dia meninggal apabila wasiat tersebut adalah wasiat yang tidak bertentangan dengan syariat maka wajib kita laksanakan adapun apabila wasiatnya adalah wasiat yang bertentangan dengan syariat maka yang demikian itu tidak boleh dilaksanakan karena Rasulullah SAW bersabda la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan bagi makhluk apabila dia memerintah untuk bermaksiat kepada Allah Swt. Seperti wasiat orang tua supaya kuburannya dibuat bangunan misalnya. Ada sebagian orang tua berwasiat supaya kuburannya dibangun di atasnya maka membangun kuburan atau membangun di atas kuburan ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Naha Rasulullah SAW ayyubna alal kubur. Rasulullah SAW melarang untuk membangun di atas kuburan. Apabila dia berwasiat atau orang tua kita berwasiat untuk supaya kita membangun di atas kuburannya, maka tidak boleh kita melakukan wasiat tersebut. Tapi kalau orang tua berwasiat supaya sebagian hartanya atau sebagian kecil dari hartanya diberikan kepada si fulan atau diberikan kepada yatim fulan, maka kita diharuskan untuk melaksanakan wasiat tersebut. Kemudian di antara berbakti kepada kedua orang tua kita adalah menyambung silaturahmi dengan teman-teman dekat dari kedua orang tua kita. Bapak mungkin punya teman-teman dekat, ibu juga demikian. Maka termasuk bakti kita kepada mereka adalah menyambung hubungan silaturahmi dengan orang-orang tersebut. Ini adalah beberapa perkara yang bisa kita lakukan untuk E, berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dan termasuk diantaranya adalah menghadiahkan pahala ibadah atau sebagian ibadah yang memang datang dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah tersebut bisa dihadiahkan pahalanya seperti sodakoh misalnya maka ini bisa kita hadiahkan pahalanya kepada kedua orang tua kita mengeluarkan uang bersodakah, kemudian kita niatkan pahala dari sodakah tersebut untuk orang tua kita atau kita membangun masjid dengan niat bahwasanya pahala membangun masjid tersebut adalah untuk orang tua kita maka adalah termasuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal mengenai niat wudhu Tidak ada diwajibkan Ya Berniat tadi sudah kita katakan Termasuk syarat sah Termasuk syarat sah Artinya dilakukan sebelum kita berwudu Kalau seseorang tidak niat Maka tidak sah wudunya Seperti yang kita sebutkan tadi Orang yang melakukan gerakan wudu Dari awal sampai akhir Tetapi niatnya bukan untuk berwudu tetapi hanya sekedar untuk mendinginkan badan Supaya sejuk, supaya segar Maka ini tidak sah wudhunya Jadi wudhu harus ada niat Bahkan dia termasuk syarat sahnya wudhu tersebut Dan yang dimaksud dengan wudhu ada Apa yang ada di dalam hati kita Apa yang tergerak Kendak yang ada di dalam hati kita Itulah yang dinamakan dengan niat Dan bukan yang diucapkan Jadi niat di dalam ibadah Baik ketika berwudu Maupun sholat Maupun berpuasa Mau haji Ataupun umrah Ataupun ibadah-ibadah yang lain Maka niat tersebut adalah Apa yang ada di dalam hati Yaitu kehendak kita Maka itulah yang dinamakan dengan niat Dan niat bukan yang diucapkan dengan lisan. Batasan tidur seperti apa yang membatalkan wudu? Apakah posisi badan atau kesadaran kita yang sudah lelap? Tidur yang lelap Artinya seseorang ketika dia tidur tidak merasakan apa yang ada di sekitarnya Termasuk di antaranya apabila dia dalam keadaan berbaring terlentang Maka ini kebanyakan dia tidur dalam keadaan lelap Adapun dalam keadaan duduk Maka kebanyakan seseorang masih dalam keadaan sadar Namun ada sebagian Orang dalam keadaan duduk pun Dia lelap di dalam tidurnya Maka dalam keadaan seperti ini Maka lebih hati-hatinya Dia berwudu kembali Lebih hati-hatinya dia berwudu kembali Apakah wajib menutup aurat selama berwudu? Tidak wajib. Artinya boleh seseorang berwudu dalam keadaan tidak menutup auratnya dan bukan termasuk furudul wudu, termasuk kewajiban berwudu menutup aurat ketika berwudu. Apakah bisa kita hajikan atau umrahkan kedua orang tua kita yang sudah meninggal? Bisa. Di dalam sebuah hadis ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan Inna ummi nadarat antahujja famatat qabla antahuj afa ahujju anha Ya Rasulullah sesungguhnya ibuku telah bernadar untuk melakukan haji akan tapi beliau meninggal sebelum melakukan haji tersebut Apakah aku menghajikan beliau? Maka Rasulullah SAW mengatakan Hujji anha Hendaklah engkau menghajikan Untuk untuk ibumu Kemudian beliau mengatakan Ara'aiti Lau kana ala ummiki dainun Akunti qadiyatah Apa pendapatmu wahai wanita Seandainya ibumu Memiliki hutang Yaitu memiliki hutang kepada manusia Apakah engkau akan membayarnya? Kemudian beliau mengatakan uqdullah fa inna haqqallah fa Allah Ahakku ayyuqdha yang kurang lebih artinya maka adalah engkau menunaikan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala karena hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk ditunaikan apabila kita punya hutang kepada Allah pernah bernadar maka itu lebih berhak untuk kita tunaikan. Di sini Rasulullah SAW menyuruh wanita tersebut untuk mengajikan ibunya yang sudah meninggal. Menunjukkan kepada kita tentang bolehnya atau bisanya kita mengajikan orang tua kita yang sudah meninggal. Apakah boleh mendahulukan tawaf ifadah sebelum melontar pada hari pertama? Pada tanggal 10 Dzulhijjah ada empat amalan yang dilakukan atau lima. Yang pertama adalah melempar jumrah akobah. Kemudian yang kedua adalah menyembelih hadiyu. Kemudian yang ketiga adalah bertahallul yaitu memendekkan rambut atau mencukur habis. Kemudian yang keempat adalah tawaf ifadah, kemudian yang kelima adalah sa'i sa'i haji bagi orang yang tamattu atau bagi orang yang ifrad dan juga kiran apabila dia belum melakukan sa'i ketika dia tawaf kudum maka dia melakukan sa'i pada hari itu lima perkara ini atau empat perkara ini boleh kita kerjakan tidak berurutan boleh kita mendahulukan Melimpar jumrah dulu Baru tawaf Atau tawaf dulu Baru melimpar jumrah Atau bertahalul dulu Baru melimpar jumrah Atau terserah kita Karena dahulu Nabi SAW pada hari itu Didatangi oleh para sahabat Yang mereka bertanya Dan pada hari itu Rasulullah SAW Amalan yang beliau lakukan urutannya Pertama beliau melempar jumrah Akobah Kemudian menyembelih hadinya Kemudian bertahalul Baru setelah itu tawaf ifadah Dan melakukan sa'i Itu adalah urutan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada hari itu Dan beliau ditadangi oleh para sahabat Yang mereka bertanya Tentang urutan dari amal tersebut ada di antara mereka yang datang kepada Rasulullah SAW Dan mengatakan Ya Rasulullah Halaktu kau an armi Ya Rasulullah Aku sudah menghalak Sudah cukur rambut Sebelum aku melimpar Maka beliau mengatakan If'al wala haraj Kerjakan dan tidak masalah Ada di antara mereka yang datang Ya Rasulullah Tuftu kau an armi aku tawaf ifadah sebelum aku melempar. Maka beliau mengatakan if'al wala haraj. Kerjakan dan tidak masalah. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan sa'aitu qablan atuf. Aku sa'i terlebih dahulu sebelum aku melakukan tawaf. Maka beliau SAW mengatakan if'al wala haraj. Dan tidaklah beliau ditanya pada saat itu urutan dari amal-amalan tersebut dikedepankan atau diakhirkan kecuali belum mengatakan if'al wala haraj kerjakan dan tidak masalah oleh karena itu melakukan tawaf ifadah pada hari itu sebelum melontar atau sebelum melempar jumrah akobah maka diperbolehkan sewaktu sholat jamak dan kosor sholat wajib di atas pesawat jika kita bertayamum Berapa kali kita bertayamum Dua kali atau cukup satu kali Tayamum yang kita kerjakan Sekali Bisa digunakan untuk Lebih dari satu sholat Tayamum yang kita kerjakan sekali Bisa digunakan untuk lebih dari Satu sholat Selama kita belum batal Maka boleh kita Mengerjakan Solat yang selanjutnya dengan tayamum yang sudah kita kerjakan terlebih dahulu Untuk tayamum apakah tangan diusap sampai siku atau sampai pergelangan tangan saja Sampai pergelangan tangan Ya untuk tayamum maka mengusap sampai pergelangan tangan dan tidak sampai ke siku Ketika mencuci kaki atau tangan Bagaimana hukum menyela-nyela Antara jemari termasuk disunahkan Seandainya air sudah sampai Sudah rata di dalam tangan kita Atau kaki kita Tanpa kita menggosoknya Maka sudah cukup Jadi menyela-nyela dengan tangan kita Atau menyela-nyela jari-jari yang ada di tangan Maupun di kaki Ini hukumnya bukan wajib Jadi suatu yang sunnah Kalau air tersebut sudah sampai Tanpa kita sela-sela Maka sudah cukup dan wudunya insyaallah sah. Itulah yang bisa kita sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran, maka datangnya dari Allah swt semata dan seandainya ada kesalahan, maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufik wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.